ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة وإذا أوصى جار في وصيته ويختم له بشر عمله ويدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشعر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة Ahmad mengeluarkan hadis daripada Ibnu Majah dari Abi Hurairah. Abi Hurairah berkata bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya rajul seseorang laki-laki atau perempuan karena disebut laki perempuan masuknya La ya'manu iya. amali ahli khair. Seseorang melakukan amalan baik. Amalan ahli khair. Jika orang meninggalkan ishadu annahu min ahli khair. Ahli ya, ahlil khair artinya orang yang biasa melakukan kebaikan. Ya. Ahli kebaikan. Dia melakukan kebaikan sad'ina sanatan selama 70 tahun. 70 tahun berbuat baik. Terus beramal baik. Dari mulai salatnya, puasanya, haji, umrah, sedekah, zikir, majalis ilm dan sebagainya. Namun wa idza dan apabila dia berwasiat jauh wasiyati. Ya, jahat di dalam wasiatnya nggak bagus ya dia memberi wasiat wasiatnya nggak benar Fayuftamulahu maka ditutup baginya akhir usianya itu bisyarri amalihi dengan kejahatan amal jadi matinya suul khatimah Wayadkhulun nara, maka orang itu masuk neraka. Jadi hati-hati wasiat. Ya. Wasiat jangan salah. Wasiat jangan zalim. Ya nanti ada tuh keterangannya di bawah. Di antara wasiat yang jar yang salah itu wasiat lebih daripada sepertiga. Sehingga ahli waris jadi berkurang jatahnya. Ya nggak boleh wasiat lebih dari sepertiga sepertiga warisan sepertiga bagian yang memang nanti jatuh kepada ahli waris lebih dari sepertiga itu termasuk jauh nah, jadi nanti di ada makanya kalau kita anak-anak kesian sama orang tua itu mesti diselesaikan ya katanya. Ya. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ bi'amali ahli syar dan seseorang melakukan perbuatan ahli syar ahli keburukan sada'ina sana 70 tahun faya'dilu fi wasiyati tapi wasiatnya adil beres wasiatnya ya. Fayukhtamu lahu maka dia tutup baginya bi khairi amalih dengan kebaikan amalnya fayadkhulul jannah bisa masuk surga masuk surga wa Abu Dawud wa Tirmidzi anhu أن الرجل يعمل awil mar'ata bi ta'atillah sittina sanatan summa yahduruhum al-mautu wa yudarani fil wasiyah fatajibu lahan naru Abu Daud Turmuzi daripada Abu Hurairah bahwasanya seseorang dia beramal awil mar'ata atau perempuan sama mau laki mau perempuan bitoatillah taat kepada Allah amalannya saat tujuh enam puluh tahun Suma ya'duruhumal mautu Kemudian datang kepadanya keduanya itu Si laki dan si perempuan salah satu Datang kematian Maknanya ajalnya sampai Tapi payudara fil wasiyah Dia keduanya itu Di dalam berwasiat itu Membahayakan ya membahayakan maknanya ada yang dirugiin ya ada yang salah satu daripada ahli waris itu dirugikan dengan wasiat dia itu Watajibu naru Wajib keduanya masuk neraka Wabnu majah Wabnu majahin An annasin man parra min mirasi ya min mirasi warisihi gata Allahu qata Allahu mirasahu al jannah dan Ibnu Majah daripada Anas siapa orang yang lari dari ahli waris ya yang berhak menerima warisan yang lari nggak tanggung jawab nggak pikirin ya, ntar ya mau kocar kacir tuh warisan kayak gimana dia meninggal itu, Maka nanti Allah putuskan bagi orang itu ya jatah warisan daripada surga. Mirasnya itu bagian warisan dia ya minal jannah daripada surga. Karena wasiat itu bagian daripada perintah agama. Tapi lah wasiatnya diwarisin, nggak ada wasiat buat ahli Waris nggak Wawarada manggada warada dan warid juga hadis siapa orang yang memutuskan miras ya, kewarisan ya, ini orang berhak lima waris ini dia putusin ini kecuali memang putusnya karena karena syarak karena hukum hukum syar'i dua karena membunuh ya dan karena murtad anak bunuh bapak nggak berhak dapat waris anak murtad nggak terima waris ya kan udah mati bapaknya ya wah oh, harisannya udah dipecah iya. oh bisa dapat Iya kan? iya, karena kalau bapak masih ada, belum ada omongan waris. Iya, gitu. Kalau bapak masih ada, nggak ada omongan, pak warisin dong, ya pale lo pale. kalau bapak masih ada, nggak ada omongan waris. Ngasih nanti, Di bapak ngasih. Soal ngasih dan wasiat. Kalau ngasih wasiat, ya. Jadi yang dimaksud la la la yarisul gatil minal maktul la yarisul la yarisul kafiru minal minal muslim itu yang dimaksud udah meninggal ya dia murtad gak lama bapaknya ahli warisnya meninggal eh yang yang ninggalin waris meninggal aja iya, dia datang waktu dipecah itu ya atau matinya dia yang bunuh tapi kalau dia murtad dia balik lagi meninggal bapaknya ya abad kan di Islam nah, siapa orang yang putuskan miras ya ahli waris waradallahu mana itu. Oh ya, yang Allah fardukan baginya Siapa orang yang memutuskan waris, faradallahu yang Allah wajibkan atasnya, Allahu mirasahu minal jannah. Maka Allah putuskan bagian warisannya daripada surga. Itu senada dengan hadis yang yang pertama yang ke sebelumnya ya. وروى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإضرار بالوصية بالوصية من الكبائر dan Nasai meriwayatkan hadis bahwasanya Nabi SAW bersabda memberi madarat di dalam wasiat itu termasuk dosa besar minal kabair nah ini tanbihun ini tanbihun satu peringatan Gar sarraha sallallahu alaihi wasallam bi anna min al kaba'ir wa min tamma sarraha jam'un min a'immatina wa ghairihim bidzalik Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mentasrihkan menjelaskan ya menyatakan bahwasanya hal tersebut yang namanya idror di dalam wasiat atau jar di dalam wasiat berbuat salah jahat ya, zalim di dalam wasiatnya itu itu termasuk minal kabair maka daripada itu ya, wa min ya, dari karena itu ya, Sorraha jam'un min a'immatina maka menjelaskan juga sebagian besar ya, sekelompok daripada imam-imam kita, imam fikih, ulama-ulama, a'immah, wa ghairihim dan selain mereka, Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, semua itu menyatakan bidalik dosa besar juga ngikut menabi dong kalau nabi bilang berbuat mabarat zalim dalam wasiat dengan niat supaya ahli waris jadi nggak kebagian jatahnya berkurang ya condong yang nem yang enggak misalnya kali ini dia bikin wasiat buat yang disayang banyak yang ini gitu maka orang itu melakukan dosa besar kata Nabi maka para ulama-ulama menyatakan begitu juga minal kabair ya. وقال ابن عادل في تفسيره dan berkata Ibnu Adil di dalam tafsirnya i'lam beliau mengatakan ketahuilah annal idrara fil wasiyati yaghu ala wujuhin ketahuilah bahwasanya idrar berbuat madarat berbuat zalim di dalam wasiat itu terjadi atas beberapa jalan ya yang dibilang idrar, boleh atau berbuat bahaya di dalam wasiat itu ada beberapa jalan. Minha diantaranya ayyusya bi aksara minas sulusi. Ya. Dia berwasiat lebih dari sepertiga. Termasuk idrar. Jadi kalau ada orang berwasiat lebih dari sepertiga warisan yang bakal dia apa namanya tinggalkan maka orang itu disebut idror ya atau au yugirra bi kulli malihi ya au ba'dihi li ajnabiyin atau dia mengikrarkan menetap menyerahkan semua hartanya atau sebagian hartanya buat orang lain. Nggak boleh. Ya. Kalau gue mati, anak-anak gue gue haram gue kasih warisan buat orang semuanya. Nggak boleh. Karena anak ahli waris berhak. Nggak boleh. Ya. Jadi dihabisin warisan. Ditutup nggak boleh anak meninggal bapak demi waris ya ibu demi waris bini demi waris ya bapak meninggal bini demi waris ya kan eh suami meninggal suami meninggal bini demi waris anak-anaknya nerima waris bapaknya nerima mertua kagak mertule paman kagak terhalang kalau dipunya anak laki kecuali ada anak laki kalau nggak ada anak laki ngembang itu warisan gua nggak ada hajib namanya nggak ada penghalang maka anak laki kuat jadi eh, anak laki itu yang bikin halangan waris jadi nyebar kemana-mana ya tutup kalau anak laki meninggal duluan kan ada cucu nggak dia? Cucu laki. Waduh, paham ya? Gantiin kedudukan itu, Hajib juga. Ya. Kecuali mati muda yang nggak punya keturunan tuh anak gitu. Tinggal yang sisa perempuan semuanya si bapak mati. Ah, ngapiak itu harta warisan. Kan dia pernah punya anak lagi, pernah kan belum punya cucu, belum kuat ya. Gitu Kan? Hah? Dia yang meninggal duluan. Kecuali babanya meninggal. Hah? Anak. Masih kecil. Makanya lihat deh. Siapa yang dapat? Iya, warisan nyebar akhirnya. Karena hajibnya udah gak ada. Bapak mati. Ya. Yeah. Bapak har anak laki satu, perempuan sepuluh. belum dibagi-bagi belum dibagi eh yang laki perjake mati perjake mati hartanya pada kagak kagak kagak karena hakikatnya masih ada waktu itu bapaknya masih luar, harta belum dibagi-bagi anak laki atu-atunya mampus si jage ini yang jage hajib yang penutup penutup warisan buat nyebar ke sana kemari masih ada tadinya tapi harta nggak kebagi dibagi lagi dulu tahun dua tahun tiga tahun empat tahun emot eh, tetap warisan ke dia dia juga jatuhnya nggak nyebar ke paman ke bibi kan ya karena hagigannya ada dia sih matinya duluan kan bapak ya Makanya kalau lah harta nggak mau nyebar gitu, bapak kita kaya, anak banyakkan perempuan, kita laki, kawin, buru-buru. Kalau nggak dapat anak laki, kawin lagi, biar dapat laki. Udah dapat laki kuat, <laughs> jagain. Makanya orang laki jangan dianggap eleng. Eh. yang meninggalkan waris, alasannya warisan surga maksudnya? Gimana gimana? Iya, sama aja nggak masuk surga gitu. Enggak, yang meninggalkan waris bukan dia berbuat ya dia berbuat salah di dalam warisan ya yeah. dia berwasiatnya lebih dari sepertiga atau dia warisannya dihabisin kasih orang semuanya dibikin apa itu not apa sih kalau sekarang pakai notaris macam jadi bahwa dia meninggal nanti hartanya enggak ada satupun daripada anaknya yang berhak mewarisi semuanya di bangunin masjid ini ini masuk dia habisin dia nggak boleh Baik. harus ada bagian daripada anak-anaknya ini waris ya karena Allah memang tetapkan bagian waris buat ahli waris ya nggak boleh tetap Hah? tapi jangan diwasiatin habis-habis Hah? oh nggak apa-apa nggak apa-apa ini pakai wasiat dia pakai wasiat ya yeah. kalau di hidup mah kan duit dia ah gua beli mobil punya dia ah gua kasih guru ah boleh dong. Akhir wasi guru. Ini wasiatin. Kalau saya meninggal, harta saya yang sono, yang sono, yang sono, yang sono, yang sono, nggak boleh ahli waris anak-anaknya ngambil. Kecuali buat ne, buat ne, buat ne. Paham nggak? Dia udah ngomong gitu waktu saya nggak boleh. Tapi kalau dia ngasih mah boleh aja lagi itu. Ya, hadiah. Ah, hibah namanya. Itu hibah sama wasiat beda. Hibah sama wasiat beda. Biku. Seorang belum meninggal. Dia punya anak, anaknya meninggal. kalau anak punya anak lagi itu. Itu dapat warisan enggak kalau di kakek bapaknya belum mati. Anak mati tua. Itu enggak dapat. Itu enggak dapat. Enggak dapat kan di wasiat boleh kalau diwasiatin boleh, tapi nggak boleh lebih dari pertiga atau dia hibah. Hibah kan masih hidup. Iya. Gue hibah, kasih duluan dan wasiat. Kalau wasiat ntar dipermasalahin ngerinya kan ada anak-anak yang ngerti hukum, iya. ngerti hukum amalin hukum. Ada yang ngerti hukum ngelabrak hukum, gelap matanya. Ada juga model gitu. Ada yang nggak tahu sama sekali. Iya. Makanya jangan bikin wasiat. Kalau bisa hibah, hibah. Ya. Yeah mumpung dia masih hidup bikinnya surat hibah tanda tangan kan beda kalau mati kan nunggu eh wasiat nungguin wasiat nungguin mati tetapi dia kan ada ada perbedaan dengan waris sama sama dalam hal diterimanya ketika mati ya yeah, wasiat ame warisan makanya wasiat nggak boleh ngalahin warisan ya. paham kalau warisan udah ada ketentuan iya, iya, iya. satu dua gitu kan, laki dua perempuan atau kalau mau jalanin kalau tarodin terserah, ya. Yeah. Kalau tarodin semuanya bukan bapak mati anak anak ini tarodin yang dimaksud anaknya ah. bukan di bapak lu nanti gue meninggal lu masih baginya akur-akur ya nggak bisa begitu juga si anak yang kita rodin. Gitu. Kalau mau si bapak waktu masih hidup, no bikin surat buat lo, no bikin surat buat lo, no buat bikin surat buat lo tertangan. Ya, yeah. yang satu jangan dijual, burungnya orang. Udah habis. Makanya wasiat itu hampir hampir tadinya orang hampir warisan itu hampir eh wasiat itu hampir mengalahkan warisan. Ya, makanya di, di diputuskan nasah mansul hukmi oleh ayat waris ya. Ahli waris nggak boleh menerima wasiat. La wasiyata li warisin. Tidak ada wasiat buat ahli waris. Ahli waris nerimanya ya. Warisan, bukan wasiat. Itu. Tapi kalau wasiatnya, kalau gue meninggal, ntar lo bagi yang aku, jangan ribut. Harta itu daki, lo mah dare semuanya, satu daging. Itu wasiat yang begitu namanya. Bukan wasiat gue meninggal ntar, gue wasiatin, no buat dia, nggak boleh, nggak bisa Ya, hibah boleh. Kalau hibah lain, hibah nggak pakai wasiat. Ya. Terserah kalau hibah. Kalau berlaku setelah sudah mati. Wasiat namanya. Nggak boleh lebih dari sepertiga. Ya. Beda kalau hibah dia hidup di, dikasih. Kalau wasiat nungguin mati. Ya. Kalau gue belum mati jangan dulu ya gue wasiatin milo jangan dulu. Itu wasiat ya, itu. Nah kepada ahli waris nggak boleh tuh menerima wasiat dalam hal pembagian harta. Karena dia nanti pembagiannya cara waris bukan cara wasiat. Tapi wasiat ini boleh kepada orang lain. Tapi nggak boleh lebih seper iba boleh berapa aja. Serah dong tadi. Ah, di babak masih hidup, harta banyak miliaran, dihibain. Ya, satu miliar buat masjid Al Kamelia. Boleh ya Hibah kan maksudnya ngasih. Nyumbang itu namanya hibah. Hibah bahasa Arab kan memberi. Hibah, memberi. Anak dihibahin nih. Bikin, gue masih hidup, bikinin. Eh dia meninggal, dapat gak warisan? Dapat gak? Dapat. Dapat hibah lain. Asal jangan ibahnya muncul baru aja. Bapaknya nggak hibah dibikin surat hibah yang nah itu disebut curang di dalam pembagian waris. Ya. Banyak kan yang jadi itu begitu. Eh, memang wasiat, memang wasiat untuk orang lain. Wajib, oh enggak, kalau lebih sepertiga enggak wajib jalankan. Ya. Yeah. kurangin aja kurangin kan dihitung-hitung itu wah rupanya bapaknya bayar utang dia ini ini ini akhirnya pas dihitung ini wasiat lebih dari sepertiga kalau diikutin kurangin jadi wasiat berjalan bapaknya sepertiganya tidak dilanggar itu nolong bapak namanya okay. Ya. kalau dosa orang yang memakan harta warisan tadi itu termasuk juga termasuk termasuk saling membuat mabarat ntar ada nih ya hmm? Idrar, ya ya Au yugira ala nafsihi bidainin atau dia mengakui atau menetapkan atas dirinya punya utang la haqiqatalahu yang sebenarnya kagak ya la hakikat lahu tidak benar baginya tidak hakikat dan lil mirasi anil waris tujuannya supaya ahli waris nggak menerima warisan ya nggak boleh itu termasuk wasiat yang ibro, ya. saya punya hutang sama si fulan sekian miliar sehingga harta saya habis semua. Jadi mau nggak mau karena harta nggak ada warisan nol, anak-anak tidak dapat warisan. Padahal kagak ada utang. Bohong tujuannya supaya warisan itu tidak jatuh ke anak. Ya. Padahal dikasih wasiat itu kepada orang lain, nggak boleh. Melebihi gak berarti kan. Ya. yang ninggalin cuma 100 juta, semuanya dikasih kan lebih sepertiga namanya. Ntar ketemu nih. Au yugarra bi anna dina daina alladhi kana lahu ala pulan sama godis taubahu minhu. Atau dia menetapkan bahwasanya utang yang ada bagi dirinya alladzi kana lahu yang ada baginya terhadap si pulan. Qadis taufahu minhu sudah dilunasinya daripadanya. Sebaliknya tuh. Ya. Jadi seolah-olah utang babaknya udah dilunasin padahal belum. Apa namanya itu? Ya. Siapa warisan yang bakal dizolimi? Siapa? anaknya almarhum. Iya. Paham nggak? Bulan meninggal. mutangin, mutangin orang. Duitnya banyak. Di tangan orang nih duitnya. Hampir satu miliar. Ya. Anak-anaknya tahu si Bulan pernah punya utang bapak waktu ditagih gue dibayar oleh bapak lu waktu bapak lu itu. dia ceritanya cerita melo buktinya mana nih misalnya. Padahal belum. Berarti itu satu miliar yang mestinya jatuh ke ahli waris tuh bapak, ya, yeah, ke anak-anak istri almarhum, jadi dia nggak dapat. Eh, itu termasuk juga. Itu disebut idrol di dalam. Idrol juga, walaupun jatuhnya bukan wasiat, tetapi membohongi. Ya. Kenakan yang ngutangin mati, bukannya Mestinya dia wajib bayar ke ahli waris kan? Tetapi dia sembunyikan seolah-olah udah bayar. Nah, itu masuk menghalangi warisan. Jadi wasiat yang idrar wasiat yang menghalangi warisan. Begitu juga perbuatan yang menghalangi warisan ya itu idrar juga. Termasuk karena karena ilatnya ilatnya wasiat idr itu menjadi haram dosa besar karena mengurangi warisan atau sama sekali meniadakan warisan itu ilatnya maka orang yang mengakui dirinya sudah bayar utang kepada almarhum padahal belum itu pun ilatnya sama ngurangin warisan bahkan tidak bayar utang itu yang sebetulnya jadi warisan buat anak-anak almarhum wajib biar yang mutalin mati bayar ahli warisnya Wah, ketemu yang mutangin kita nggak tahuan rimba rimbanya nggak tahuan tarik kemana-mana gak ketemu anak-anaknya nggak ada juga kita kenal walau di kebun anak, walau Jakarta hilang rimba tapi kita punya utang media. lima puluh ribu tahun tujuh tahun empat puluh lima gede 40 ribu loh. Ya. Ada masjid. Karena nggak ada. Ah, masjid. Pahalanya buat si Pulan yang ngutangin saya. Ya gitu. Satu saat datang kucuk, kucuk, kucuk, kucuk, kucuk. Utang lo yang dulu 50 ribu mana Bayar. Bayar. Udah enteng gocap. Ya. Dulu 50, itu 45. Sekarang 50 juta tuh. Mana? Riba riba ya sih nggak boleh ya. biar tahunnya berjalan juga utang tetap utang segitu ya. dulu gue utang itu tahun 50 eh, tahun 45 50 ribu sekarang sih oh gue juga gede tuh kalau hitung-hitungan sekarang harganya tuh 50 juta bayar 50 juta gue gak mau tahu riba riba nggak boleh huh. walaupun 50 ribu dulu gede sekarang jadi karena bukannya urusan apa namanya dagang kalau dagang bener <laughs> pinjem pinjem pinjem udah nominal ini nominal kecuali untung nggak dibayar tahun dua tahun sebulan dua bulan tiga bulan numpuk itu baru ya hitung boleh itu 50 tahun berapa untungnya itu hitung nggak berapa ya kumulatif tetapi harus berdasarkan cirka berapa perjanjian 40 50 40 60 ya 40 60 eh apa sih rame banget yang ngajar dua nih yang di belakang ngajar juga apaan sih urusan enak. Ngomonginnya aja enak. Apalagi dapatnya. Kalau aneh mah paling enak sama warisan itu. Paling enak. Ya. Lu modal gak saya kagak. Dapet segini, primi primi Akur-akuran tuh ngapain? Modal kagak. Gitu. Arodin aja. Jual rumah sebelah. Itu, kita jual sebelah karena pengen jual 125 juta yang perempuan ngambrok kan perempuan oleh laki laki mentiga kita yang beneran kita deh yang dua ayo perempuan semuanya bagi rata aja bro bagi laki gua enggak bagi rata biar kira yang dua kita tanggung memang kalau semuanya habis ahmak kalau ahmak Ama kalau kita kasih duitnya dia bakal habis, nggak boleh. Tetapi menjadikan ahmak itu kesempatan untuk e, menguras, mengambil keuntungan nggak boleh juga. Ya. Makanya nanti ada juga babnya bagaimana kita e, menyerahkan harta kepada harta anak kecil yang belum bisa mengolah hartanya kepada orang yang harus ahli amanah jujur nggak boleh sembarangan kalau sembarangan tanggung jawab di akhirat karena harta dia habis sahabatnya kita ngasih sembarangan nggak boleh mesti terpercaya benar-benar Au yabi'a syai'an bisamanin rakhisin atau menjual sesuatu dengan harga yang rohis murah Orang tujuannya supaya warisan habis, gua yang penting tergo mati, nih rumah bisa mahal nih harga dua karang murai murah yang penting warisan habis, nggak boleh. Niat itu niatnya niat, niat kecuali memang dia punya butuh duit buat biaya dokter, buat apa ngandelin anak ya. Anak kaya bapak jadi babu, ya, yeah. mak jadi babu ya. Eh? anak kaya bapak jadi emak jadi babu bapak orang tua kaya anak jadi apa uh, pangeran motor dia yang keren mobil wah gitu ini bapaknya jual aja rumah buat lobat boleh gak harganya miring-miring deh nggak apa deh daripada tublok dengan miring itu bukannya tujuannya ngabisin tujuannya uang emang perlu Kok nikahnya mas ngaji rumbar-rumbar supaya ini nikah supaya ini kak apa ya, warisannya habis sebelum dia mati. Ini disebut. Au yashtari syai'an bisamanin ghalib. Ya. Atau dia membeli sesuatu dengan harga yang mahal. <laughs> Orang mau ngabisin duit. <laughs> Pakai rokok Samsu dibeli satu juta sebungkus. <laughs> Utang. Yes. Wow, yang penting habis buru-buru duit itu. Tujuannya apa? Supaya warisan kayak nggak nggak apa? Mirosnya itu nggak diterima alu amesi waris. Supaya miros. Jadi intinya pegang itu aja niatnya. Kalau niatnya nutup waris, kurangin waris, atau sama sekali supaya ahli waris nggak nerima, itu disebut idror ya caranya macam-macam caranya macam Hmm. Tapi orang tua kita nggak ada yang begitu ya. Kullu Semuanya itu karena tujuan Allah yasilal malu ilal warotah. Supaya warisan itu tidak jatuh kepada ahli waris. Hartanya itu supaya nggak jatuh kepada ahli waris. Wa minal idrar fil wa minal bil fil wasiyati ayyusiya ala nahwi abdalihi من يعلم من حاله أنه يأكل ما لهم أو يكون سببا لضياعه لكونه لا يحسن التصرف فيه لا يحسن التصرف فيه أو نحو ذلك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك آمين Di antaranya juga idrar di dalam wasiat. Bahwasanya seorang berwasiat umpamanya kepada anak kecil. Atas eh, seumpama anak kecil itu yang atas wasiatnya kepada siapa? mayah kepada orang ya'lam yang dia yang dia ketahui min halihi keadaan itu orang dia berwasiat harta tentang anak kecil atau harta anak kecil tapi wasiatnya kepada seseorang yang dia tahu keadaan orang itu annahu ya'kulu malahum. Bahwasanya orang itu bakal makan hartanya itu atpan. Ya. Itu sama aja ngambil harta itu nyerahin ke orang. Dia tahu nih orang tukang makan harta, duit dimakanin ini iya. Dia tahu eh diserahin sama aja loh sama aja ngilangin hak anak anak kecil itu. ya enggak? Ya. Au yagunu sababan li Atau dia tahu bahwasanya orang itu yang menjadi sabab ya menyia-nyiakan harta. Siain ya, anak diserahin sama dia. Dia tahu orang bakal sia-siain harta tuh anak kecil yang belum tahu apa-apa hartanya. Itu nggak boleh serahin kepada itu. Itu termasuk idrol juga. Walaupun belum tidak dalam bentuk wasiat, tetapi itu masuk kategori wasiat itu. Likaunihi la ya, la yuhzinu tasarrufa bihi. Karena keadaan orang itu tidak berbuat baik di dalam tasarruf padanya, ya, pada harta anak kecil itu. Au nahwa atau lain-lain dah. Sumpama itu disebut itu tinggal kita kembangin aja intinya pegang kalau hukum pegang inti Niatnya gimana? Niatnya memberi mafsadat, tujuannya jelek. Udah, haram. Kalau tujuannya jelek haram. Ya perbuatannya bagus kalau niatnya buruk coba. Ya. Makanya niat yang harus bagus. Niat baik, perbuatan jelek nggak boleh juga. Ini mabok nih, niatnya supaya konsentrasi tinggi. Baca kitab jadi lancar. Mana ada urusan mabok baca kitab? Eh, neraka aja udah deh yang gampang kalau buat keberkahan memang bakal diangkat ya ini keberkahan hidupnya diangkat hartanya nggak bakal berkah ya, hartanya nggak bakal nggak bakal berkah ya, nanti azab Allah pasti datang pasti dalam bentuk macam-macam anaknya lah bininya lah ya, dirinya sakit udah udah nggak ada anak enaknya Tapi yang paling ditakuti di sana ujung akhir daripada ancaman itu adalah yadkhulun nar ya. Tobatnya pulangin. Minta redo. Minta redo. Pulangin kalau ada kalau nggak ada minta redo. Gue maafin lu di dunia tapi di akhirat gue tetap tagih. ibu ya, gue maafin. Justru yang berat di akhirat. Gara-gara 100 perak bisa kesandung ya. Minta redok salah satunya lah. Tapi kalau kalau kita merasa memang saudara, apa redoin kesian. Iya, iya. Apalagi orang tua redoin. Kenapa? ini iya, masa kita tegas saudara kita neraka? lihat orang lain masuk neraka aja kita gitu nggak mau iya. eh eh apa dengar orang lain bakal masuk neraka gimana itu saudara kandung kita gitu. satu satu apa namanya satu darah Allahumma qina bihalalika haramika ya Allah cukupkan kami dengan kehalalanmu harta yang halal daripada harta yang haram cuma kita baca ya Allahumma qina bihalalika haramika وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من Habib Usman kitab Irsyadul Ibad tiga kali berapa kali empat kali ya empat nah, yang itu tapi ya. Abu Nawas ya Ilahi oh Fatihah tujuh Fatihah tujuh kali, Kulhu tujuh kali, al muawazatun tujuh kali, ayat kursi tujuh kali. Pas berbalik jamaah kurang tinggal dua tinggal satu shop oh. Duh, apa nih gitu biasain gitu lagi ya? emang mesti berat eh, apa namanya pahit pahit dulu tapi kalau nanti turun kepada generasi muda anak nanti generasi paling tidak generasi yang selanjutnya biasa dari dua jadi tiga empat lima enam tujuh yang nggak biasa pada lemur paham yang nggak biasa pada mati itu tinggal yang biasa akhirnya yang, yang biasa itu lazimin lazimin orang ikut ikut ya. emang berat lagi nah, kita berbalik hilang akhirnya kita nggak baca juga pak APH Anak-anak Waghrina bifadlika an man siwak. Dan kayakan kami ya Allah dengan karuniamu daripada siwak yang selain kamu, selain Allah. Kita minta karunia Allah, bukan karunia selain Allah. Amin. Babun nikah, bab enak. Bab nikah kan bab enak ya. Insya Allah. Panjang umur minggu depan. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين